syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Itu buku itu apa? Itu apa, Pak? Buku itu apa? Hah? Mau diapakan? Mau dibagikan atau mau dijual? Tidak, pertanyaannya mau dibagi atau mau dijual? Dijual keluar dulu. Jangan di masjid. Kalau mau dibagikan gratis nggak apa-apa, Silahkan bagi-bagi di masjid. Tapi kalau mau dijualkan, yang mau menjual dan membeli keluar. Tidak boleh di masjid ya tidak boleh di masjid tapi kalau mau dibagikan nggak apa-apa tapi jangan juga ngambil ngambil apa namanya hilah dalam bahasa Arab itu tipu muslihat nah, bagi-bagi aja dulu nanti bayarnya di luar nggak boleh itu jual beli <laughs> itu tipu muslihat ya, salah satu yang terlarang dalam agama kita adalah hiel, babul hiel, bab tipu muslihat tidak boleh mencari-cari jalan keluar dalam agama kita Iya, iya, tidak, tidak. Agama kita adalah agama yang jelas. Tidak ada antara-antara, itu tidak ada. Kalau memang mau membeli, lebih baik membeli keluar sekarang karena memang dibutuhkan dalam pelajaran. Kalau mau memang membeli, ada yang mau membeli, keluar dari masjid, lakukan transaksi jual beli di luar masjid, kemudian bawa buku ke dalam. Ya karena kan dibutuhkan dibutuhkan di dalam pelajaran ya beri dulu baik kajian kita adalah kajian kitab dan kitab kasbu syubuhat kemarin kita mengatakan kita ingin mempelajarinya oleh karena itu setiap kali pertemuan saya akan bertanya apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu kita mengatakan bahwa tauhid adalah hal yang teramat penting di dalam syariat Islam. Dan ada beberapa poin kita utarakan kenapa tauhid adalah hal yang terpenting dalam agama Islam. Siapa yang bisa menyebutkan? Kenapa tauhid adalah hal yang teramat penting dalam syariat Islam? Ya, pertama tauhid itu adalah kunci yang akan membelah mana penduduk surga dan mana penduduk neraka. Orang yang bertauhid hanyalah orang-orang yang bertauhid yang boleh masuk ke dalam surga Allah. Sementara orang yang dalam hidupnya tidak ada tauhid, pengesaan, pengagungan kepada Allah, dia akan menjadi penduduk neraka untuk selama-lamanya. Dengan dalil firman Allah taala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna lima liman Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampunkan dosa apabila orang berbuat syirik kepadanya. Namun Allah akan mengampunkan dosa selain itu. Berikutnya yang kedua, tauhid adalah inti daripada dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Seluruh para nabi dan para rasul inti dakwah mereka itu adalah tauhid. Allah sengaja utus mereka ke permukaan bumi untuk membicarakan poin yang sama yaitu beribadahlah kepada Allah dan jauhkan diri daripada syirik, daripada tauhid. Dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala terangkan itu. Laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha yastanibut tauhid. Kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Seluruh mereka menyerukan u'budullah, beribadahlah kepada Allah semata, yastanibut tauhid dan jauhilah tauhid. Berikutnya Ha? Tauhid adalah ilmu yang paling agung dikarenakan tauhid adalah ilmu untuk mengenal Allah. Mulianya sebuah ilmu bergantung dengan mulianya sesuatu yang diinginkan dengan ilmu tersebut. Oleh karena itu, kenapa sekarang manusia lebih mengedolakan ilmu dunia? Kenapa ilmu kedokteran sekarang lebih mahal daripada ilmu sosial? Kenapa ilmu arsitek sekarang lebih mahal daripada ilmu geografi? Jawabannya apa? Karena manusia lebih mencintai kedokteran dibanding ilmu sosial. Cara dapatkan uangnya lebih mudah. Sehingga kecintaan manusia kepada ilmu kedokteran membuat ilmu kedokteran mahal. Karena jenjang kedokteran itu bagi manusia adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Coba lihat Kenapa ilmu arsitek lebih mahal daripada ilmu sejarah? Karena menurut orang arsitek itu lebih mudah untuk lebih penting untuk kehidupan dibanding ilmu sejarah. Sehingga ilmunya lebih mahal. Dan tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Berarti ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling yang paling mulia, paling penting dalam agama Islam. Ilmu tentang tauhid, ilmu yang bicara tentang Allah tabaraka wa taala. Siapa Allah, bagaimana Allah subhanahu wa taala. Bagaimana dia, bagaimana kita kepadanya. Ilmu yang berbicara tentang Allah. Maka tidak ada yang lebih mulia melainkan Allah. Maka dari karena itu ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling penting dalam agama Islam karena tidak ada yang lebih mulia lebih penting daripada Allah tabaraka wa taala. Baik, di dalam pertanyaan kemarin kita katakan tauhid itu adalah ifradullah taala bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Apabila ditanya kita apa itu tauhid? Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah. Dan itu ada di dalam buku yang antum pegang. Alhamdulillah ada bahasa Arabnya, ada terjemahannya, jadi saya tidak susah-susah ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dalam segala ibadah. Baik, saya mengerti mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Namun saya tidak tahu apa itu ibadah. Yang lain, saya minta yang lain menjawab, apa itu ibadah? Hah? Satu, satu, satu tunjuk tangan satu berbicara. Silakan. Hmm. Masih kurang. Tidak biarkan saudara kita menyempurnakan. Masih kurang. Sekadar sekadar apa yang dicintai oleh Allah ya mendekati, tapi ada ada kalimat yang kurang. Hmm. Ya. Seluruh yang dicintai oleh Allah dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu perkataan atau itu perbuatan. Baik itu yang zahir ataupun yang yang batin. Ini yang didefinisikan oleh para ulama. Para ulama ketika mendefinisikan ibadah, mereka mengatakan ibadah itu adalah kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardha, seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah minal aqwali wal af'al baik perkataan ataupun perbuatan al-zahira wal batinah yang zahir ataupun yang yang batin asal perkataan itu Allah senang itu ibadah asal perbuatan itu Allah senang itu ibadah baik nampak oleh mata manusia cara melaksanakannya salat zakat dan yang lainnya atau tidak nampak tawadhu khusyuk takut taubat itu adalah bagian daripada ibadah di dalam di dalam dada wara, takwa, yakin, khusyuk, tawakal. Semua itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilihat oleh oleh manusia dan itu ibadah. Karena Allah suka, Allah cinta orang-orang yang seperti itu. Maka asal pekerjaan itu nampak atau tidak nampak di oleh mata manusia, perkataan dia atau perbuatan, maka itu adalah ibadah. Sehingga semua ibadah itu harus diesakan Allah. Allah menjadi satu-satunya tujuan dalam ibadah. Itulah tauhid. Ketika kita jadikan Allah satu-satunya tujuan daripada ibadah kita. Apabila keluar dari jalur ini, keluar kita dari jalur menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam ibadah, masuklah kita ke dalam yang lawan daripada tauhid yaitu syirik. nanti akan dibicarakan sejauh mana keluarnya. Kalau keluarnya sedikit, dia masuk ke dalam syirik kecil. Kalau keluarnya berlebihan, dia masuk ke dalam syirik besar. Syirik kecil hanya akan membatalkan ibadah pada waktu itu saja, pahalanya tidak ada. Dan kita dapat dosa. Adapun kalau dia sampai kepada syirik besar, dia membatalkan seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan seumur hidup. Dan dia mengeluarkan kita dari agama Islam. Dan dia membuat kita kekal di neraka selama-lamanya kalau kita bawa mati dosa yang seperti itu. Kapan? Apabila ibadah tidak menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam beribadah. ada unsur lain yang membuat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak tauhid, tidak esa Allah. Tidak kita esakan Allah kita, Rabb kita tabaraka wa taala. Dalam tujuan ibadah, dalam orientasi ibadah, maka ini namanya kesyirikan. Insyaallah akan datang masanya di mana kita membedakan mana yang syirik kecil, mana yang syirik besar. Dan dalam perjalanan kita nanti insyaallah kita dalam pertanyaan-pertanyaan ini masuk ke dalam syirik kecil, ini masuk ke dalam syirik besar. Pada pertemuan yang lalu juga kita sudah kita bahas, dari mana kita tahu itu Allah cinta, Allah ridho? Dari mana kita tahu? Yang lain jawab. Kita sudah katakan tadi, ibadah itu adalah seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Perkataan, perbuatan, zahir ataupun batin. Sekarang pertanyaan berikutnya, dari mana saya tahu itu Allah sayang, itu Allah cinta kepada pekerjaan seperti itu. Allah senang kepada pekerjaan seperti itu. Allah ridho kepada pekerjaan seperti itu. Dari mana saya tahu? Silahkan. Pertama, karena Allah memerintahkan pekerjaan tersebut. Dari situ saya tahu bahwa Allah cinta pekerjaan ini. Yang kedua, Allah memujinya. Allah memuji orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut Allah tidak perintahkan, namun Allah puji orang yang mengerjakannya. Allah puji orang yang melaksanakan pekerjaan itu. Tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, namun ada pujian terhadap orang yang menunaikannya, melaksanakannya. Itu menunjukkan juga Allah cinta. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kita mengerjakannya. Yang keempat, Rasulullah SAW puji orang yang mengerjakan. Dari situ tahulah kita ini adalah ibadah. Kenapa ibadah? Allah perintahkan. Kenapa ibadah? Allah puji orang yang mengerjakannya. Walaupun tidak ada perintahnya langsung dari Allah Taala Ta Kenapa ibadah? Rasulullah SAW memerintahkannya. Kalau Rasulullah sudah memerintahkan pasti itu perintah dari dari Allah. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tugas kami hanya menyampaikan kata para nabi dan para rasul. Tugas kami hanya menyampaikan dan tugas kita semua hanya menyampaikan. Saya tidak punya hak untuk mengatur hati seseorang. Tidak punya hak sama sekali. Yang berhak mengatur hatinya dirinya sendiri. Yang berhak mengatur ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah dirinya sendiri. Saya tidak punya hak untuk itu. Ya. Atau ketika tidak Rasulullah perintahkan, Rasulullah memuji orang yang yang mengerjakannya yang mengerjakan. Baik, itu pelajaran kita lebih kurang lebih dan kurang pada pertemuan kita yang lalu. Sekarang kita tambah pelajarannya dan kemarin sudah kita katakan bahwa tauhid itu adalah agama seluruh para rasul yang Allah utus kepada hamba-hambanya. Ya. Dalilnya surat surat apa? An-Nahl ayat 36. Dalilnya surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Semua mereka itu menyerukan wa'budullah beribadahlah kepada Allah saja, "wajtanibut taghut" dan jauhi seluruh yang diibadati selain selain Allah. Mengibadati selain Allah artinya adalah menjadikan orientasi dari sebuah ibadah untuk selain Allah ada sesuatu selain Allah di sana. Itu adalah tawud. Ya. Kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Ayat ini menyatakan bahwa seluruh umat di permukaan bumi telah datang kepadanya rasul. Sehingga tidak ada umat manapun yang Allah utus mulai daripada Nabi Adam alaihi salam sampai umat akhir zaman yang tidak datang kepada mereka rasul. Dengan dalil ayat ini. Dengan dalil ayat ini bahwa setiap umat, setiap manusia telah datang kepada mereka rasul. yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, sebagian besarnya tidak Allah ceritakan. Allah bercerita tentang kaum Hud, Allah bercerita tentang kaum saleh. Allah bercerita tentang kaum Nabi Syuaib yang Allah utus kepada mereka Nabi Syuaib. Allah bercerita tentang kaum Nabi Musa yang Allah utus kepada mereka Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah bercerita tentang kaum yang Allah utus kepada mereka Nabi Luh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Allah bercerita tentang kaum yang Allah utus kepada mereka Nabi Isa, Nabi Yahya dan yang lainnya. Ada 25 nama Nabi dan Rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Sebahagian kecil mereka Allah utus berbaringan. Sebahagian besar mereka adalah terpisah. Untuk kaum mereka masing-masing. Namun itu hanya segelintir dari apa yang Allah ceritakan kepada kita. Hanya segelintir dari apa yang Allah ceritakan kepada kita. Intinya adalah intinya adalah bahwa setiap umat Allah telah tegakkan kepada mereka hujah dengan mendatangkan nabi dan rasul untuk menerangkan kepada mereka, "Hai manusia, ini kewajiban kalian." Untuk apa? Untuk manusia agar manusia tidak punah hujah di akhirat. Allah saya nggak tahu. Nggak ada cerita. Soal kewajiban, soal kewajiban. Nggak ada cerita. Saya nggak tahu ya Allah itu nggak ada cerita. Karena telah diutus untuk dia Rasul. Sudah matang ini poin ini. Kita buat pengecualian. Kecuali antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ada 500 tahun tidak ada nabi dan rasul. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 500 tahun tidak ada nabi dan rasul. Ketika Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa mengatakan, "Hanya ada lagi satu orang rasul setelahku bernama Ahmad." Dan jaraknya ternyata lebih daripada 500 tahun. lima abad. lima abad, 500 tahun antara Nabi Isa sampai kepada Nabi Adam alaihissalam tidak ada yang terputus wahyu dari langit. Tidak ada wahyu dari langit yang terputus mulai dari Nabi Isa alaihissalam sampai yang ada hanya antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikenal oleh para ulama dengan ahlu fatrah. Ahlu orang-orang fatrah di sebuah waktu. Maksudnya orang-orang yang berada di sebuah waktu yang tidak ada nabi di sana. Orang-orang yang berada di sebuah waktu yang mana tidak ada nabi di situ diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikenallah orang-orang yang berada di antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlu fatrah. Orang yang tidak Allah utus kepada mereka seorang nabi dan seorang rasul. Sehingga kalau ada di antara mereka yang benar-benar tidak mendengarkan wahyu dari langit yang dibacakan oleh Rasul-Rasul Allah kepada manusia, wajar. Karena memang tidak nabi dan dan rasul. Walaupun di antara mereka ada yang mempelajari terus ada yang mempelajari kitab Injil, terus ada yang mempelajari kitab Taurat yang sebelumnya. Namun karena memang nabi dan rasul tidak ada, kosong dunia dari nabi dan rasul, banyak sekali orang yang tidak tahu wahyu dari langit. Apa yang Allah wajibkan kepada mereka banyak yang tidak tahu. Sedangkan sudah diutus saja Nabi seperti umat Nabi Muhammad sudah masih banyak yang tidak tahu kan begitu. Apalagi kemudian kosong. Lima abad kosong daripada kenabian. Alam ini kosong daripada kenabian. Nah orang yang benar-benar tidak tahu. Orang yang benar-benar tidak tahu wahyu dari langit tidak pernah sampai kepadanya hujah Allah sedikit pun. Tentu dia wafat di atas sesuatu yang bukan tauhid. Betul atau tidak? Ya. Dia akan tumbuh sesuai dengan zaman yang ada di sekelilingnya. Dia akan tumbuh sesuai dengan kondisi alam yang ada di sekelilingnya. Kalau kondisi alamnya adalah kondisi taubat, maka dia tumbuh dengan taubat. Kalau kondisi alamnya bukan taubat, orang biasa-biasa hidup di dunia aja, maka dia hidup seperti itu. Tidak kenal apa yang Allah wajibkan dan yang lainnya. Ini bagaimana? Orang-orang yang seperti ini kalau Allah azab dia, tentu Allah zalim karena belum sampai kepadanya keterangan. Khusus untuk orang-orang yang seperti ini dan yang semisalnya. Ujian untuk mereka tentang ketaatan dan tidak patuh dan tidaknya mereka kepada Allah nanti di akhirat. Jadi nanti akan ada ujian di akhirat khusus untuk orang-orang yang belum sampai kepadanya berita kewajiban tentang apa yang harus mereka kerjakan. Nanti khusus, mereka punya hukum khusus di akhirat. Di akhirat sebenarnya tidak ada lagi masa untuk beramal, tetapi untuk mereka ada, khusus orang-orang itu. Dan orang-orang yang semisal dengannya, yang saya maksud semisal dengannya adalah orang yang hidup di zaman kenabian namun tidak bisa menangkap dakwah Nabi. Contoh, Orang yang hidup betul-betul di pedalaman Amerika sana. Pedalaman Afrika, pedalaman Kalimantan, pedalaman Irian Jaya, pedalaman yang benar-benar tidak ada seorang pun yang sampai ke negeri mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang menyampaikan seruan dakwah kepada mereka. Betul-betul dari mulai lahir sampai mati lagi tidak tahu. Yang tahu dia apa yang ada di sekelilingnya betul-betul nggak ada yang sampai menerangkan. Memang dakwah tidak sampai kepada mereka. Orang yang seperti ini sama dengan ahlu fatrah. Orang yang seperti ini sama dengan ahlu fatrah. Atau yang kedua, atau yang kedua, orang yang dari awal sampai awal lahir sampai wafat lagi gak normal akal pikirannya. Banyak kan? Gak perlu harus di pedalaman. Di negeri kita sini aja banyak. Betul-betul dari lahir itu gak normal, idiot. Gak bisa memahami apapun. Bicara saya tidak bisa. Gak paham. Hidup menjadi beban bagi keluarganya. Dan subhanallah dalam kondisi yang seperti ini Allah akan berikan kasih sayang dalam jiwa seorang ayah dan ibu kepada anaknya yang seperti ini melebihi segala-galanya kemahadilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal anak itu menyusahkannya, anak itu membebaninya, anak itu harus digendong, anak itu harus dimandikan, anak itu amis setiap hari, hari yang setiap hari. Ada yang tahu? Tapi Allah berikan kasih sayang di jiwa orang tuanya kepada anak yang seperti itu berlebihan lebih daripada segala-galanya. Sehingga satu malam tidak berjumpa dengan anak yang seperti itu saja bisa menangis orang tuanya. Sementara yang lain silahkan kamu kuliah 2 tahun, 3 tahun di luar negeri atau tidak apa-apa. Tapi ini tidak bisa, harus bersama aku. Keadilan Allah yang, yang luar biasa yang banyak manusia tidak melihatnya. Betul atau tidak? Namun permasalahan kita bukan itu. Permasalahan kita dia idiot, nggak bisa memahami syariat. Sehingga dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak segala macam. Atau gila benaran, lebih daripada sekedar idiot. Dari lahir sampai, berarti tidak bisa menangkap dakwah dia hukumnya ahlu fatrah. Adapun yang gilanya di umur 30 tahun dihisap sampai umur itu. Bisa saja orang gila setelah umur 30 tahun, setelah umur 40 tahun gila, bisa. Berarti ada masa perhisaban. Hisabannya di masa dia mukallaf. Di masa dia. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan wahwa nur rusul dia membawa kitab silakan ikuti dan dia adalah dia tauhid mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya itu adalah agama seluruh rasul. Alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadi. Yang Allah utus mereka dengan ilmu tauhid itu kepada hamba-hambanya. Agar disampaikan. Ini materi kita minggu yang lalu ya. Kita lanjutkan yang minggu ini. awwaluhum Nuhun. Rasul yang pertama Allah utus adalah Nuh. arsalahu Allahu ila qaumihi. Allah utus Nuh itu kepada kaumnya. Lamma ghalau fi salihin. Tatkala mereka berlebihan. Gulu. Berlebihan. Fi salihin. Di dalam orang-orang saleh. Berlebihan tentang orang saleh. poin ini memberikan kita beberapa pelajaran. Pertama, apa yang beliau ucapkan di atas bisa kita ketik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, Rasul yang pertama kali Allah utus itu Nabi Nuh. Rasul yang pertama kali Allah utus adalah Nabi Nuh. Nabi Adam bagaimana? Bukan Rasul, tapi Nabi. Namun tidak tidak Rasul. Ini adalah ijma'nya para ulama karena ada hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang sahih bercerita tentang apa yang akan terjadi di padang mahsyar, di mana kita berbondong-bondong mencari syafaat, kita akan mendatangi Nabi Nuh alaihi salam dan kita berkata, "Ya Nuh, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali Allah utus. Engkau adalah Rasul Allah yang pertama. Oleh karena itu berikan kami syafaat. Karena kamu yang pertama tentu kamu memiliki kelebihan. Berikan syafaat kepada kami di padang mahsyar ini. Di situ Rasulullah mengatakan, kita penduduk masyar akan datang beramai-ramai kepada Nabi Nuh dan mengatakan, wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus. Maka Rasul yang pertama ke permukaan bumi adalah Nabi Nuh. Berarti Nabi Adam bukan rasul. Hanya sekedar nabi. Sekarang apa perbedaan nabi dan rasul? Apa perbedaan nabi dan rasul? Tentu itu pembahasannya. Kaedah yang paling masyhur, ucapan yang paling masyhur Nabi adalah orang yang Allah wahyukan kepadanya wahyu tidak disuruh untuk menyampaikan. Dan Rasul adalah orang yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Itu yang paling masyur di lisan kaum muslimin, di kitab-kitab kaum muslimin, namun kaedah itu bermasalah. Kaedah itu apa? Bermasalah. Siapa yang tahu kira-kira masalahnya dari mana? Sambil saya minum dulu. Ada tahu enggak? Masalahnya ada di mana? Kaidah seperti itu yang mengatakan Nabi adalah orang yang Allah utus. Allah berikan wahyu kepadanya tapi tidak disuruh untuk menyampaikan. Sementara Rasul adalah orang yang Allah wahyukan kepadanya wahyu kemudian disuruh untuk menyampaikan kepada umat. Ada yang tahu enggak kira-kira? Masalahnya ada di mana itu? Bermasalah artinya ada konsep yang tidak benar di situ. Paham enggak? Ya, paham Allah bermasalah. Enggak ada bisa jawab? Ya. Masalahnya adalah ilmu dilarang untuk disimpan. Ilmu itu dilarang untuk di disimpan. Betul tidak? Ilmu itu harus disampaikan. Bagaimana mungkin kita meyakini Allah berikan, Allah pilih manusia hebat, manusia mulia, manusia suci, manusia bersih, Allah berikan ilmu untuk tidak disampaikan. Biar aja di jasad dia itu seperti itu. Apakah Nabi Adam yang tidak Rasul tidak menyampaikan ilmunya kepada anak-anaknya? Jadi di situ ada ada masalah di dalam definisi itu ada masalah. Orang definisi itu masyhur sekali. Masyhur dalam kitab kaum muslim dalam kaidah kaum muslim masyhur sekali. Definisi yang ilmiah tentang beda nabi dan rasul adalah kita mulai dari rasul. Rasul adalah orang yang Allah berikan wahyu kepadanya dengan sebuah syariat. dengan syariat Allah wahyukan kepadanya dengan syariat lalu Allah suruh menyampaikan sementara nabi adalah orang yang Allah utus dengan syariat rasul sebelumnya dan disuruh untuk menyampaikan namun dia berdakwah kepada syariat rasul sebelumnya dia tidak datang dengan membawa syariat baru kita sudah katakan pada pertemuan kita yang lalu nabi dan rasul agama mereka satu tauhid beribadah kepada Allah, namun syariatnya berbeda berbeda-beda. Nah, yang membawa syariat yang baru yang berbeda dari yang lain itu Rasul. Sementara Nabi Allah utus untuk berdakwah, namun syariat yang dibawanya, syariat yang disampaikannya adalah syariat Rasul sebelumnya. Dia tidak datang membawa syariat yang baru. Bisa dimengerti? Ya.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 Dan ingatlah tatkala sekelompok orang dari Bani Israel setelah Musa berarti setelah diutusnya Rasul yaitu Nabi Musa Rasul dalam ijma dengan ijma ulama Nabi Musa adalah Rasul setelah Musa Izqalu li nabiyillahum tatkala mereka berkata kepada nabi dari mereka ketika mereka berkata, umat-umat Musa yang telah Musa, Nabi Musa sudah sudah wafat. Umat-umat yang telah Musa berkata kepada nabi yang Allah utus untuk mereka. Mereka berkata kepada nabi itu, "Ib'ats malikan nuqatil fi bilillah Tentukan untuk kami seorang raja di mana kami bisa berperang di belakang raja tersebut di jalan Allah. Nabi itu berkata, "Nanti kalau diwajibkan kepada kalian perang, saya takut kalian itu tidak mau berperang." Mereka berkata, bagaimana kami tidak mungkin berperang, tidak mau berperang di jalan Allah. Sementara kami telah diusir dari negeri kami. Kami telah dijauhkan dari anak-anak kami. Namun memang tak kala diwajibkan kepada mereka perang, mereka itu lari kecuali sedikit saja. Dan Allah lebih tahu siapa yang zalim. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi berdakwah. Nabi berdakwah. Dari mana datangnya bahwa Nabi berdakwah? Kaum itu tahu siapa nabinya. Kalau Nabi itu diberikan wahyu kemudian diem aja untuk dirinya sendiri, dari mana umat tahu bahwa itu adalah nabi untuk mereka? Baik. Jadi kita lanjutkan kepada materi itu ya. Kepada syarah apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Nadullah. Syekh Muhammad Al-Albani wafatnya pada tahun 1206. 1206 Hijriah. Wafatnya 1206, lahirnya 1115 Hijriah. Yang pertama Allah utus kepada manusia, yang pertama Allah kirimkan rasul adalah Nuh. Yang Allah utus kepada kaumnya ketika kaumnya galau berlebihan fisalihin terhadap orang-orang saleh. Kalau dikatakan berlebihan terhadap orang saleh, berlebihan kebencian atau kecintaan? Kecintaan. Pasti. Karena orang saleh dicintai, bukan bukan dibenci. Berarti berlebihan kecintaan kepada orang saleh terlarang dalam agama Islam. Kecintaan yang berlebihan kepada orang saleh terlarang. Cinta kepada orang saleh syariat anjuran perintah untuk mencintai orang saleh. Kalau nggak cintai orang saleh yang mana lagi mau kita cintai? Tapi berlebihan terlarang. Agama Islam adalah agama yang lurus. Dia berada di atas pondasi-pondasi yang lurus, didukung oleh Al-Qur'an dan hadis, didukung oleh akal yang sehat, didukung oleh pengalaman hidup yang real. Tidak akan bertentangan ini. Antara agama yaitu Al-Qur'an dan hadis dengan logika berpikir manusia yang sehat dan tatbik dalam kehidupan. Ketika diterapkan dalam kehidupan, dia berjalan lurus, tidak beko-beko. Terjadi penyelewengan yang sangat banyak dan penyelewengan yang sangat banyak itu secara umum terbagi dua. Pertama, hulu berlebihan. Melampaui batas Dia ingin lebih daripada apa yang ada di dalam syariat. Dan dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh syariat. Dia mendatangkan sesuatu melebihi apa yang ada di dalam syariat Islam. Itu namanya wulu. Bahasa Arabnya wulu, bahasa kitanya melampaui batas. Berlebihan. Seolah-olah ketika Allah mengatakan sampai di sini berhenti, jangan lewat. Ah, enggak harus lewat. Kira-kira ketika Islam mengatakan kamu harus berjalan tapi hanya sampai 200 meter, dia mengatakan saya mau 500 meter. Emang kenapa? Dia ingin lebih. Ini kesalahan pertama. Secara umum ya, tapi kalau kita detail tentu kesalahan banyak sekali. Kesalahan yang kedua Jafa Lawan daripada Wulu Adalah Jafa Jafa itu gak peduli Gak peduli terhadap syariat Melecehkan syariat Tidak menghormati syariat Dengan santainya dilanggar syariat sambil tertawa. Dia hancurkan syariat. Ya obok-obok syariat Islam. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal dan yang lainnya. Yang boleh dikatakan tidak boleh, yang tidak boleh dikatakan boleh. Dia ingin menghancurkan syariat Islam. Tanpa ada penghormatan sedikit pun kepada wahyu yang turun dari langit. Dan wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui lisan nabinya. Tidak ada penghormatan sedikit pun. Maka kesalahan manusia hanya dari dua bab ini. Kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lihat daripada kesalahan yang terjadi dalam agama Islam, ketika seseorang keluar dari jalur yang jelas, jalur yang lurus, siratal mustaqim, mungkin dia terjerat ke dalam yang namanya wulu berlebihan dalam beragama, atau dia terjerat ke dalam yang namanya jafa, meremehkan agama. Tidak peduli kepada syariat seolah-olah syariat itu baginya suatu yang hina. Banyak orang yang menghinakan syariat melebihi dunia, banyak sekali. Walaupun dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah walaupun wajahnya nampak ketika kita khutbah Jumat. Tapi dia meremehkan syariat. Sebagaimana banyak juga orang yang berlebihan dalam syariat. Sehingga dia tidak peduli dengan kaidah yang ada peraturan yang telah ada dalam syariat. Dia ingin lebih daripada itu. Saya terkesan dengan pembicaraan seorang ustadz. Dia mengatakan sekarang ini di zaman kita sekarang sangat tidak sedikit orang yang melecehkan agamanya melebihi sepatunya. Di zaman kita sekarang sangat banyak orang yang melecehkan agamanya melebihi sepatunya. Bagaimana itu? Dia punya waktu dua menit satu hari, tiga menit untuk mencermir sepatunya. Tapi dia tidak punya waktu dua menit, satu menit, tiga menit satu hari untuk menyemir agamanya. Tidak ada waktu untuk sholat. Tidak ada waktu untuk duduk di majelis taklim, walau dua menit, tiga menit. Tidak ada waktu untuk membaca buku-buku Islam, tidak ada waktu untuk membaca alam akhirat. Tidak ada waktu untuk membaca apa itu surga dan neraka. Tidak ada waktunya habis. Semuanya untuk dunia saja. Sementara ada waktu 3 menit, 2 menit, 1 hari untuk menyemir sepatunya. Kesalahan yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh adalah disebabkan hulu mereka berlebihan. dalam mencintai orang soleh. Kalau seandainya berlebihan berarti ada syariatnya, namun dia melampaui batas. Namanya berlebihan. Dia berjalan di atas rel yang sebenarnya, kemudian dia lampaui. Ketika rel itu telah habis, dia tetap jalan. Dan orang-orang soleh itu dilanjutkan Orang-orang soleh yang kaum Nabi Nuh berlebihan di dalam itu, dalam masalah itu, dalam kecintaan kepada mereka adalah bernama Wad, Suwa, Yawud, Ya'uq, Nasar. Lima. Nih. Ada sebut namanya kan? Ada apa? Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasar. Ini dia nama orang-orang soleh. yang inti daripada syirik kaum Nabi Nuh di sini datangnya. Apakah gerangan kejadian? Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan imam-imam hadis lainnya. Bahwa antara Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh ada 10 abad yang tidak terjamah oleh kesyirikan. Antara Nabi Adam ke Nabi Nuh ada sepuluh abad. Ada seribu tahun yang mana syariat Nabi Adam yang Nabi Adam bawa dari surga, tauhid yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam, ditanamkan oleh Nabi Adam kepada anak-anaknya, anak-anaknya kepada cucunya, cucunya kepada terus sampai seribu tahun itu tidak terjamah oleh kesyirikan. Manusia-manusia yang benar-benar berjalan di atas syariat Allah. Soal tauhid, soal kejadian maksiat terjadi seperti yang Allah ceritakan. Kita berbicara tauhid sekarang dan syirik. Materi kita adalah tentang tauhid dan dan syirik. Soal maksiat terjadi. Sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syirik dibasmi, maksiat terjadi. Bukankah di zaman Nabi SAW ada orang dipotong tangannya? Bukankah di zaman Nabi SAW ada orang yang dirajam? Bukankah di zaman Nabi SAW ada orang didera? Terjadi maksiat. Di sahabat Rasulullah SAW. Namun tidak terjadi syirik. Kecuali pada orang-orang yang berbuat musyrik. Dari Nabi Adam ada sepuluh kurun, sepuluh abad, seribu tahun tidak terjamah oleh kesyirikan. Baru kemudian mereka terjerumus ke dalam syirik setelah itu. Dan yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam syirik dikarenakan ada lima orang-orang saleh. Wad, Suwa, Yawud, Ya'uq, Nasr. Itu nama mereka. Nama orang-orang saleh. Dan mereka wafat orang soleh yang sangat di, di diidolakan. Orang soleh benar-benar orang soleh, bukan orang soleh sembarangan, bukan orang soleh apa, bukan orang soleh menurut umat, tidak benar-benar orang soleh. Mereka wafat dalam satu tahun. Kelima limanya wafat satu tahun. Sehingga kesedihan umat itu berlebihan. Bahkan di dalam riwayat dikatakan dalam satu bulan kelima limanya wafat. Sehingga kesedihan umat terhadap mereka berlebihan. Ketika kesedihan berlebihan, merasa kehilangan dalam waktu yang singkat lima orang saleh, membuat umat-umat itu rajin datang ke kuburan. Untuk apa? Untuk mengingat kenangan-kenangan mereka bersama orang saleh. Sama kita pergi ke kuburan orang tua kita, tentu yang datang ke benak kita adalah bagaimana ketika kita bersama beliau, apa yang telah beliau nasihatkan, akan teringat memori. Itu juga dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Terlalu berlebihan datang kepada kuburan. Tujuan awal mereka bagus. Rasa cinta mereka, namun cinta itu telah melampaui batas. Cinta itu telah melampaui batas. Sehingga menjadi titik tolak yang paling indah bagi syaitan untuk menyeret mereka ke dalam kesyirikan. Akhirnya mereka kalau sudah sering ke kuburan, sering berlama-lama di situ. Seneng lama-lama di situ. Kemudian setan wahyukan ke dalam benak mereka. Andai kalian buat gambarnya mungkin lebih bagus. Kalian buatkan fotonya, buatkan gambar orang itu. Jadi tidak hanya kuburan saja, nampak orangnya. Kalau nampak orangnya itu tuh lebih lebih lah, lebih daripada sekedar hanya melihat onggokan batu. Mereka kabulkan. Mereka buatlah foto, gambar, mereka tuh buatkan gambar orang soleh itu. Mereka kantungkan dekat kuburannya. Terus berlalu generasi ini, generasi yang datang ke kuburan sambil melihat foto, menikmati lihat fotonya dia tersenyum, memori-memorinya dengan orang soleh hadir. Belum syirik itu. Tapi kesalahan karena berlebihan dalam kecintaan. Datang generasi berikutnya ketika ilmu sudah hilang, setan wahyukan lagi. Orang-orang soleh ini yang kakek-kakek kalian sering duduk di kuburan mereka itu, yang fotonya mereka buat, itu orang yang hebat loh. Kakek kalian dulu kalau kemudian dia hujan tidak turun, mereka minta kepada mereka supaya di, mereka berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Akhirnya mereka lakukan itu. Mereka lakukan itu. Ketika mereka butuh sesuatu, mereka pergi ke kuburan Wad, Suwa, Yawuth, Ya'uq, Nasr. Yang mereka lakukan adalah minta kepada orang soleh tersebut agar mendoakan mereka kepada Allah. Dan inilah kesyirikan kaum Nabi Nuh. Ketika itu terjadi dan itu kemudian marah Allah utus Nabi Nuh alaihissalam. Allah utus seorang manusia menyampaikan wahyu yang hak membasmi kesyirikan yang Allah utus adalah Nabi Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh diutus setelah terjadinya kesyirikan. Bukan kemudian Nabi Nuh hidup bersama kaumnya lalu tiba-tiba kaumnya bermusyrik, tidak. Setelah terjadinya kesyirikan, Allah utus Nabi Nabi Nuh alaihissalam untuk membasmi yang namanya syirik itu. Dari cerita Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kita simpulkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, mencintai orang saleh syariat tapi jangan berlebihan. Bagaimana jangan berlebihan itu? Jangan angkat dia melebihi kedudukannya yang ada. Jangan berikan sesuatu kepadanya yang tidak layak dia dapatkan. Jangan berikan kepadanya sesuatu yang tidak layak untuk dia dapatkan. Maaf kalau ada orang yang berkata, Ustadz saya itu tahu segala sesuatu. Apapun ditanya tahu dia itu. Itu pas takarnya atau berlebihan? Berlebihan. Gak ada orang yang tahu semuanya. Gak ada orang yang tahu segala sesuatu. Hebat Ustadz saya. Syekh aja nggak tahu hizbi. Dia tahu hizbi. Syekh di Madinahnya nggak tahu, nggak paham. Lebih pandai daripada Syekh yang di Madinah itu berlebihan. Kita berikan kepada dia sesuatu yang tidak takarannya. Itu berlebihan. Memang hebat dia. Hafalnya lancar sekali, semuanya. Padahal ustaznya cuma hafal lima juz. Itu berlebihan. Jangan berikan sesuatu yang berlebihan kepada dia. Karena kata-kata yang berlebihan ini mungkin sekarang hanya sekedar itu, tapi tidak kemudian hari. Dengarkan seluruh cerita-cerita orang kepada orang saleh yang berlebihan yang kuburannya diibadati. Semua pasti berangkat daripada cerita yang aneh-aneh yang di luar sesuatu yang di luar kemampuan seorang manusia biasa. Lihat orang-orang saleh yang dianggap orang saleh kemudian kuburannya diibadati Kenapa orang berani mau ke kuburan seperti itu? Karena mendengar cerita yang aneh-aneh itu tadi. Cerita yang aneh-aneh yang di luar kemampuan seorang manusia. Nabi saja sallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah ke Mekah haji harus naik unta. Kalau kita pernah naik unta, itu bisa rasakan 10 menit ini sakit pinggang. Nabi harus naik unta dari Madinah menuju Mekah. Lebih satu minggu, satu pekan lamanya naik unta untuk ke Madinah. Dia enak-enak aja mengatakan gurunya bisa pergi sholat Jumat ke Mekah dalam waktu satu menit, dua menit. Apa itu tidak berlebihan? Nabi orang soleh, tersoleh di permukaan bumi. Bahkan lebih soleh daripada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihissalam. Harus naik unta dari Madinah menuju Mekah. Dari mana datangnya wali anda itu bisa pergi sholat Jumat ke Mekah? Dari mana datangnya? Kok bisa? Dia bisa, karena dia orang soleh. Cinta yang berlebihan. Cinta yang berlebihan. Saya begitu turun di Surabaya, naik taksi, sebut taksi langsung nanya, Sunan Ampel mas? Langsung nanya, Artinya mau ke ziarah Sunan Ampel masjid. Iya. Ya saya dilihatnya pakai kopiah, pakai baju muslim. Berarti orang-orang yang pakai kopiah baju muslim ke Surabaya itu mungkin ke sana itu. Ya? Jadi super taksi itu langsung nanya dia. Ziarah Sunan Ampel mas. Saya bilang enggak. Emang kenapa Sunan Ampel? Mulai dia bercerita. Oh, dia wali Allah, dia orang soleh, dia begini, dia begini. Saya pancing terus sampai dia mengatakan wali itu kalau sholat Jumatnya ke Mekah mas. katakan apa iya? Iya. Saya tanyakan, kenapa dia bisa sholat ke Mekah? Padahal dia di Indonesia. Iya karena dia orang saleh Orang saleh wali Allah bisa begitu mas. Saya tanya dia, mas, menurut ilmu agama yang mas ketahui siapa manusia paling saleh di permukaan bumi? Dia menjawab Nabi Muhammad. Ada yang lebih soleh daripada itu? Tidak. Mas, Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah menuju Madinah pakai unta mas. Haji dari Madinah ke Mekah pakai unta 10 hari 10 malam. Dia diam, saya pun diam, kemudian dia bilang, "Jadi selama ini kita ditipu dong, Mas." <laughs> saya bilang, "Ya pahami aja sendiri," saya bilang. Ketika kecintaannya berlebihan kepada orang saleh, dia mempunyai keyakinan tertentu terhadap orang saleh tersebut yang keyakinan itu membuat dia mantap dengan kesyirikannya. Orang kalau sudah yakin, akidahnya sudah kena, akalnya nggak bisa berfungsi lagi. Rusaknya akidah di situ. Akidahnya sudah rusak, akal sehatnya nggak berfungsi, nggak berfungsi sama sekali. Oleh karena itu kita temukan jenius hebat dalam ilmu kedokteran di India, jenius sekali. Luar biasa hafalannya hebat, ilmu kedokterannya hebat. Eh, nyembah sapi. Apa ada orang jenius, orang jenius, orang jenius yang akalnya hebat takluk ke sapi? Apa ada? Orang Sumatera Barat dipecut kok. Di Jawa dipecut. Ya kan? untuk pajak sawah? Di sana disembah oleh dia. Jenius, dokter, dokter, dokter, dokter. Sekolahnya sampai S15. Tapi nyembah sapi. Hilang akal berpikir yang sehat. Kenapa? Akidah. Bahkan ada yang nyembah tikus. Solo Kiai. Kiai Selamat Bodohnya orang kalau kita akidahnya sudah rusak. Kerbau bule ya. Kerbau bule. Hari Ashura dibawa kemana-mana. Itu dipegangin, diusap, dipegang, <laughs> diusap. Kalau dia kemudian beol, rebutan. Rebutan. Bego, akal tidak berfungsi. Kenapa? Keyakinan. Demikian juga orang yang pergi ke kuburan orang saleh. Lalu ambil pasirnya. Tebarkan di tanaman-tanaman supaya kemudian bego. Apa beda pasir itu dengan pasir di tempat Anda? Mungkin lebih subur pasir di tempat Anda. Coba teliti secara ilmiah mana lebih lebih humusnya lebih banyak. Tapi keyakinan keyakinan yang membawa mereka yakin saya yakin yakinnya. Ada paku yang sudah dibaca-bacakan oleh guru mereka taruh di pintu, itu maling nggak bakalan masuk. Paku Kenapa mereka mau melakukan itu? Keyakinan rusak. Sehingga akal tidak ber tidak berfungsi. Para pedagang-pedagang di pasar, ada kertas yang bertulis-tulis taruh di pintu, itu membuat kita laris. Bego. Mana ada kertas buat orang laris? Kecuali iklan. Taruh di pintu kayak gitu. Akal tidak berfungsi Ketika keyakinan sudah kokoh. Sama dengan yang tadi. Yang meyakini gurunya pergi sholat Jumat ke, ke Mekah. Ketika kita tanya dia, Mas, kapan gurumu pergi sholat Jumat ke Mekah? Ya ketika kita sholat Jumat di sini. Oh ya? Iya. Kira-kira biasanya kalau dia sholat Jumat ke Mekah, kalian sholat Jumat di sini, siapa yang duluan selesai? Ya kadang-kadang kami duluan, kadang-kadang dia duluan yang selesai. Kita katakan, "Mas, kamu sholat Jumat di sini jam berapa?" Jam 12. Di Saudi baru jam 8, Mas, orang belum sholat duha. Di Mekah itu baru jam 8 pagi kalau kita di sini jam 12. Kiaimu sholat Jumat jam berapa di Mekah? Kemudian dijawab, itulah hebatnya kiai saya kan. Tetap akal sehat nggak berfungsi. Padahal di Mekah baru jam 8 pagi, betul kan? Antum yang pernah ke Saudi telepon jam 8 di sini udah jam 12. Lalu kiainya sholat Jumat ke Mekah. Jam 8, sholat Jumat apa? Di Mekah belum sholat Jumat orang. Kalau logika yang sehat dia pergi sholat Jumat jam 4 sore. Karena di sana baru sedang pas jam jam 12. Bukan jam orang sholat Jumat di sini dia sholat Jumat juga ke Mekah. Tapi begitu diterangkan itu, itulah hebatnya kiai saya. Dia bisa sholat Jumat ketika orang Mekah belum sholat Jumat. Siapa imamnya, siapa khotibnya, mana jemaahnya. Keyakinan kalau sudah tertanam, akal sehat tidak berfungsi. Akal sehat tidak berfungsi. Ya. Kita selingi dengan salat Isya berjamaah nanti kita lanjutkan insyaallah taala.